Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian pagi ya, bulan Ramadan Masjid Al-Asri rahimani wa rahimakumullah. Inilah majelis yang kedua dalam kajian kita tentang mengenal rukun Islam dari fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad ibn as saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Sebelum kita uh, lanjutkan ada sedikit catatan tambahan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan masalah puasa bagi pekerja berat. Ya, kemarin kita sampaikan bahasanya eh, yang beranggapan bahasanya pekerjaan berat itu bisa jadi uzur untuk tidak berpuasa adalah Syekh Said Sabik di kitab beliau Fikus Sunnah. Saya ingin bacakan perkataan Said Sabik di Fikus Sunnah tentang masalah ini. Ya, beliau membahas hal ini di bawah judul bab Manyurakhos atau di bawah judul poin Manyurakhos lahum fil fitri wa tajibu alihimul fityatu. Tentang orang yang dibolehkan untuk tidak puasa e, namun dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Maka di sini terdapat kalimat dari penulis fiqh sunnah ya, yaitu Said Sabiq rahimallahu taala wal maridu alladhi la yurja bar'uhu ya, dan orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya yang kesusahan untuk berpuasa itu mithlu syekhil kabir seperti orang yang tua renta wala farqa tidak ada beda dan orang yang tua renta dia tidak berpuasa dan punya kewajiban membayar fidyah. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalikal ummal demikian juga para kuli yang mereka ya, bi masyaqil a'mal yang mereka kesusahan karena pekerjaan yang berat. Maka beliau katakan kadzalika seperti itu. Berarti seperti orang tua renta boleh tidak puasa dan berkewajiban membayar fidyah. Dan e, penulis fikus sunnah dalam masalah ini mengikuti Syekh Muhammad Abduh. Qala Syekh Muhammad Abduh wal fal murad bi yutiqunahu fil ayati asyuyukhu ad-du'afa wa zamna wa nahwihim Kata Muhammad Abdul, Syekh Muhammad Abdul di tafsirnya Tafsir Al-Manar yang dimaksud dengan yutiqunahu ya, fil ayat dalam ayat adalah asyuyukhu du'afa orang-orang tua yang lemah fisiknya. Wazamna dan orang-orang yang mengalami sakit yang menaun dan semacam itu kal fa'alah allati ja'alallahu ma'asyahum ad-daim bil asghari syaqah demikian juga seperti para kuli yang Allah jadikan penghidupan mereka selalu adalah pekerjaan yang berat semacam pekerja tambang kemudian beliau eh, menyebutkan semisal pekerja tambang Ya, maka penulis fikih Said Sabik dalam masalah ini beliau mengikuti Syekh Muhammad Abduh di tafsirnya tafsir al mana Dan kemarin telah kita baca pandangan Sayyid Nusaimin dalam masalah ini. Ya, beliau menyatakan bahasanya ini adalah satu hal yang tidak benar. Bahkan beliau mengatakan bahasanya tidak berpuasa karena alasan kerja muharramun wala yajuzu. Ada satu hal yang haram dan tidak diperbolehkan. Komentar lain tentang hal ini ingin saya bacakan dari Ithaful Kiram bi Ajwabi Ahkamiz Zakat wal Haji wasiyam yaitu itu fatwa-fatwa Sayyahya Al-Hajuri. Jadi Ithaful Kiram, ya, fatwa-fatwa saya ya Al-Hajuri tentang zakat, haji dan puasa di halaman 356 di pertanyaan puasa nomor e, eh, 24 Rajulun amaluhu syakun. Ada orang yang pekerjaannya adalah pekerjaan yang berat. Bolehkah baginya untuk ya, tidak berpuasa idza kana mutaran lil amal jika dia terpaksa tidak puasa karena alasan kerja. Maka jawaban beliau hafizahullah taala wa ra'ahu laisa hadha min mubihatil fitri. Yeah. E, pekerjaan yang berat itu bukan alasan, bukan termasuk hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. wala a'lamu ahadan mimman ya'malu bil adillati wa yunziluha manazilaha. Dan saya tidak mengetahui satupun seseorang pun yang eh, dia adalah ulama yang beramal dengan dalil dan menempatkan pada posisinya yang berpendapat demikian. Inna maqala dzalika as-sayyidu sabiqu. Nah, ini adalah pendapat Said Sabiq yaitu penulis fikus sunnah di kitabnya fikus sunnah wa mukhti'un dan beliau keliru dalam masalah ini. Wa tu'tabaru hadhihi min dimni akhta'ihi dan hal ini pendapat ini tergolong di antara kekeliruan kekeliruan beliau. Fi fiqh sunnah di kitabnya fiqh sunnah. Fima yata'alaku bil a'mali syaqi berkenaan dengan masalah pekerjaan yang berat annahum yuftiruna bahasanya mereka boleh ya, ya, boleh yuftiruna boleh tidak puasa. Ya, boleh tidak puasa kemudian diganti cukup diganti dengan fidyah. Falam yakul ulama ul muslimin an asabal amal ya juzulahum al fitru li mujarradil amali. Maka tidak ada Falam yakul ulama ul muslimin, maka ulama kaum muslimin tidak ada yang mengatakan bahasanya orang yang memiliki pekerjaan yang berat diperbolehkan tidak puasa semata-mata karena pekerjaannya. Ya, semata-mata karena pekerjaannya, apalagi uh, ya, kemudian sekedar diganti dengan fidyah. Ya, sebagaimana pendapat Said Sabik. Ya. Seandainya memang ya karena karena diganti dengan fidyah ini masalahnya masalah yang ya, masalah yang besar. Kalau kemudian dia tidak kuat puasa, ya sudah silahkan batal. Namanya diganti dengan kodok. Ini tidak. Said Sabik e, eh, mengatakan itu seperti orang tua renta sehingga e, cukup fidyah saja. Ini satu hal yang tentu ya, membutuhkan dalil yang gamblang dan jelas. Ya bahkan uh, kelewatan yang saya bacakan di fikih sunnah uh, bahkan beliau mengatakan contoh pekerja berat adalah uh, minhum al mujrimun mereka para Eh, orang-orang yang dipenjara para penjahat yang yuhkam alaihim bil asrali syaqah ya, yang diberi vonis hukuman dengan ya, kerja pekerjaan yang berat al muabadah dan ini sepanjang hidup ya, maka idza syaqa al, ya, siam alaihim bil fi'li maka mereka boleh tidak berpuasa jika memang puasa itu memberatkan mereka bil fi'li secara real. Dan kemudian diganti dengan fidyah. Itu pun dengan komentar. Wa kanu yamlikuna fidyata. Dan mereka mampu untuk bayar fidyah. Ya, dan mereka mampu untuk membayar fidyah. Maka belum menegaskan cukup fitiah saja. Dan ini tentu satu hal yang membutuhkan dalil. Ya, seandainya tadi kita katakan memang betul-betul keberatan, kesulitan, kemudian tidak kuat, e, tidak kuat untuk puasa dengan pekerjaan yang berat tadi, bahkan dia setengah pingsan jika e, tetap berpuasa, maka mungkin baginya untuk berbuka. Namun kewajibannya adalah kotor. Ya, karena orang yang demikian kelaparan sehingga tak tertahankan maka itu isyabihu al-maridha. Itu serupa dengan orang sakit. Serupa dengan orang yang sakit dan tentu orang kerja itu ada libur dan sebagainya. Ya, maka mengkiaskannya dengan asyuyuh ad-du'afa, orang tua yang lemah fisiknya adalah al-qiyasu ma'al fariq adalah mengkiaskan dua hal yang dua hal yang berbeda. Perkenaan eh, dengan pekerjaan berat, eh, ternyata kita jumpai ada eh, pendapat syafi'iyah dalam masa ini. Syafi'iyah mutaakhirin dalam masalah ini membahas, memiliki pembahasan tentang kerja berat, puasa bagi pekerja berat ada satu kitab uh, kumpulan fatwa-fatwa Syafi'iyah mutaakhirin namanya Buriyatul mustarshidin Di sana terdapat penjelasan namun boleh dengan syarat. Boleh dengan enam syarat. Ya, di sana disampaikan la yajuzu al-fitru nahwi ya, al-hasad maka tidak boleh ya, membatalkan puasa dengan alasan memanen. Ya, dengan alasan memanen atau kemudian panen koma ataukah panen ladangnya illa idha ijtama'at fihi as Ya, maka ini artinya apa? Kerja berat. Manen di ladang, manen di kebun, seperti kebun koma Maka disi, ya, disampaikan E, boleh maka pada dasarnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh batal. Ila ida istama'at fi asurutu. Kecuali jika terkumpul padanya sejumlah syarat. Wahasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittah. Dan kesimpulannya sebagaimana di, e, didapatkan, diketahui dari perkataan para ulama syafi'iyah. Kesimpulannya ada enam syarat. Ini ada enam syarat. Enam syarat boleh batal puasa karena alasan pekerjaan berat ingda syafi'iyah. Yang pertama, Allah yumkina takhirul amali ila syawal. Pekerjaan semacam manen kebun tadi, tidak mungkin ditunda sampai bulan syawal. Harus bulan Ramadan. Maka jika pekerjaannya bisa ditunda maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, wa ayata'adzara al-amalu lailan. Tidak memungkinkan jika digarap di malam hari. Diakali, hanya digarap di malam hari juga tidak memungkinkan. Aulam yurnihi dalika atau tidak cukup. Kalau cuma digarap malam hari tidak selesai adi ila talafi. Jika tidak selesai, maka rusak. Maka rusaklah hasil kebun atau hasil ladang tadi. Ya. Au naksihi. Naksan. Atau harusnya panen sekian. Karena cuma dikerjakan malam jadi kurang panennya. Ya, berkurang dengan perkurangan yang layatarobanu bihi. Yang itu sangat merugikan yang orang tidak bisa memikul kerugiannya karena demikian besarnya kerugiannya. Kemudian yang ketiga wa ayyashuqa alihi as Memang betul-betul puasa itu menyusahkan baginya. Puasa sambil manen itu satu hal yang menyusahkan. Masyakotan la tahtamilu adatan. Dengan kesusahan yang menurut hukum adat, orang tidak mampu untuk memikulnya. Memikul dan tidak mampu bersabar menghadapinya. Karena demikian susahnya. Ya. Tolak ukur susahnya biantu bihu tayamuma. Sampai-sampai untuk ya, berwudu pun dia tidak mampu. Ya, sampai membolehkan baginya tayamum. Ya, aul julusa fil fardi. Sampai masakoh tersebut menyebabkan dia harus duduk untuk sholat fardu. Ya, masakohnya itu seandainya ya, dijalani ya, manen sambil puasa maka nanti yang terjadi sholat fardunya sambil duduk. Karena demikian beratnya, kesulitannya, tolak ukurnya itu, dobitnya itu, masakah yang tidak tertanggung nih? sampai-sampai dia jatuh sakit, sehingga nanti sholat fardunya sambil duduk. Ya, maka ini serius nih, masakahnya betul-betul masakoh nih. bukan hanya perut melilit-lilit ya. Karena sampai nanti sholat fardunya sambil duduk. Kemudian syarat yang keempat. Wa ayan wia lailan. Tetap niat puasa di malam hari. Ya, wa yusaba eh, sa'iman. atau mungkin itu yusbiha sa'iman. Dan di pagi hari statusnya masih puasa. Artinya fala yuftir illa ingda wujudil udri. Dia tidak batal kecuali memang betul-betul tidak kuat untuk puasa. Ketika ada uzur dan alasan untuk tidak berpuasa. Kemudian ya, yang kelima berkenaan dengan niat wa ayat ayan wa khusa bil fitri. Dalam dia pasang niat ketika batal itu ya tarakhos mengambil rukhsah supaya terbedakan antara batal puasa yang mubah dengan yang tidak mubah. Dengan membatalkan batal puasa yang haram. Semacam orang yang sakit yang ingin al-fitrah membatalkan puasa karena sakitnya. Maka tidak boleh tidak, dia harus pasang niat saat batal aroh sota aidan. Mengambil rohsah. Bukan sekedar niatnya makan begitu saja. Namun ini uh, ini rosa ini satu hal yang dibolehkan ya, oleh hukum syariat maka saya makan maka motifnya motivasinya syariat membolehkan saya makan berhukum dan dia makan tidak hanya sekedar makan gitu kemudian yang keenam ya mungkin terjemah bebasnya tidak boleh aji mumpung hmm. tidak hmm, boleh Haji mumpung. Wah ini mumpung ini pas panennya pas uh, Ramadan. Nah ini. Ya, terus bisa kemudian punya kondisi yang berbeda dengan yang lain. Atau eh, atau teksnya wa alayak sudah dalikal amal. Tidak bermaksud dengan berniat dengan pekerjaan tersebut. Wa taklifan nafsihi dan menyusahkan dirinya limah ditarahus bil fitri supaya murni mendapatkan rusah untuk bisa batal. Ini enggak kemudian mumpung wah ini. Namun dia harusnya sedih. Saya tidak bisa ya, puasa Ramadan karena kondisi demikian. Gitu. Bukan kemudian gembira. Di hatinya wasik, oh, ini ya, bisa tidak puasa, yang lain puasa, saya istimewa tidak puasa. Nah, ini. Maka tidak aji mumpung Wa ila imtana'ah. Jika ada perasaan kemudian e, gembira, senang, bisa batal, maka imtana maka tidak boleh. Kamu safirin seperti musafir. Qasada bisafarihi mujarta rosa. Ini semacam musafir yang dia bermaksud dengan safarnya semata-mata ingin batal. Nah, safarlah. Ya. Nah, kenapa batal? Ini kemudian bisa tidak puasa maka ini juga uh, kalau demikian maksudnya dan tujuannya tidak boleh batal. itu wujidat hadis surutu ubiha al-fitru. Ya, maka jika dijumpai enam syarat di atas, maka boleh pekerja berat ini batal. Ya, maka dia batal bukan Eh, bukan tidak berpuasa, artinya sudah karena disyaratkan malam harus pasang niat, pagi pun masih puasa. Ketika lemes sekali, nah baru batal. Maka dibolehkan batal, bukan diper, bukan diperbolehkan meninggalkan puasa. Sawaan karena linafsih eh, li nafsihi Baik pekerjaan itu untuk dirinya karena itu kebunnya, ya, atau itu ladangnya, atau untuk orang lain karena dia kerja sama orang. Wa ilam ayat meskipun kerja dengan orang lain ini bukan sebuah keniscayaan. Bahwa jidah gairu karena sebenarnya ada orang lain sebenarnya bisa dia pasrahkan. Suruh saja si fulan saya anda gitu. Iya. Ya, tidak disarutkan, tidak disaratkan pekerjaan berat tadi harus ya ta'ayyan alaihi. Sebuah keniscayaan atas dirinya. Sebenarnya ada dia ada pilihan untuk tidak e, untuk tidak kerja. Orang lain saja saya enggak. Itu menurut Syafi'iyah ya meskipun bukan ke sebuah keniscayaan yang penting memenuhi enam syarat di atas ya boleh batal. Ya, wa eh, fukida syarton, namun jika hilang satu syarat saja. Athima isman aziman. Maka dosa dengan dosa yang besar bahwa wajib yuhu wajib melarang dia untuk uh, eh, batal puasa wa ta'ziru bahkan wajib dikasih hukum cambuk hukum ta'zir karena batal puasa tanpa memenuhi enam syarat di atas ya, karena tidak memenuhi enam syarat di atas dan seandainya boleh batal itu pun kita katakan gantinya bukan fitiah gantinya kotok di hari-hari yang lain. Jika memenuhi enam syarat ini sebagaimana dikatakan oleh Syafi'iyah, ya, maka boleh baginya ya, boleh baginya untuk tidak tidak puasa, namun kewajibannya adalah qada di waktu yang lain. Kemudian kita kembali ke fatwa organik Islam. Poin bahasan selanjutnya adalah kapankah dan bagaimanakah cara sholat musafir dan puasanya musafir. Maka jawaban e, penulis rahimallahu taala sholatnya musafir itu dua rakaat. Yang kapan dia boleh dua rakaat minhin ayah huja min baladihi. Sejak dia keluar dari komplek pemukiman. Sejak dia keluar dari komplek balat. Balat itu komplek pemukiman. Ya. ya. kata orang Jawa sampai ketemu bula, tempat terbuka, tidak ada bangunan penduduk. Ya, boleh jadi bentuknya areal persawahan. Hmm. Maka itu baru baru berlaku padanya rusah-rusah musafir. Hmm. Ya, baru berlaku padanya rusah-rusah musafir. Ketika misalnya kalau dari Jogja ke arah barat, eh, mungkin boleh sampai Sedayu sebelah sana baru ketemu tempat-tempat yang tidak berpenduduk. Nah, baru di sana ya, baru boleh ya, ya boleh kosar. Baru di sana dimulailah ursah safar. Ila air dia ilai sampai dia kembali rumahnya berdasarkan perkataan Aisyah radhiallahu anha ya, awalama mafuridat asolat pada, pada saat pertama kali salat fardu diwajibkan furidat rokatain ya, maka ya, diwajibkan adalah eh, uh, diwajibkan dua rakaat dua rakaat yaitu untuk salat-salat yang uh, empat rakaat yang kita kenal empat rakaat dulu awalnya dua rakaat duhur itu dua rakaat asar itu dua rakaat isya itu dua rakaat Kemudian setelah Nabi tiba di Madinah, setelah hijrah ke Madinah, fa'ukirati sholatu safar. Maka sholatnya musafir dibiarkan seperti dulu. Sedangkan sholat hadar, sholat orang yang tidak musafir, kemudian digenapkan, disempurnakan. Jadi empat. Dalam riwayat yang lain, wazida fi sholatil hadar. Dan ada tambahan ketika sholatnya adalah kondisinya kondisi hadar atau tidak bepergian. Ya, dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan kami berangkat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Dan Nabi sholat dua rakaat dua rakaat yaitu kosor sampai kami kembali ke Madinah. Akan tapi jika musafir sholat bersama imam dan imamnya tersebut yutimu sholatnya tamam baik dia musafir ataupun bukan musafir baik dia mukim ataupun musafir. Ya, ternyata dia makmum sama seorang imam Imamnya sebenarnya ya, dia sebenarnya juga musafir. Non dia memilih untuk empat rakaat. Maka musafir yang jadi makmum ini sholatnya empat, empat juga empat rakaat. Sama saja apakah dia mendapatkan sholat dari awal ataukah dia masbuk au fatahu syai'un minha ataukah dia masbuk mengat keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kalian mendengar iqamah, famsu ila solati. Maka berjalanlah menuju solat. Ya, yaitu batalkan ya, semua aktivitas termasuk aktivitas solat sunnah. Ya, kecuali jika solat sunnah itu telah genap, dapat satu rakaat maka teruskan dengan singkat. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man adroka rakaatan minas sholati fakot rokaat. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Artinya teruskan. Wa alaikum sakinah wal wakar dan daklah kalian tenang wal wakar dan tenang. Walatusir udangan. Ya, jangan cepat-cepat, jangan ngebut. Maka apa yang kalian dapatkan kerjakan dan apa yang ketinggalan maka sempurnakan. Ya, maka keumuman sabda Nabi apa yang kalian dapatkan kerjakan, apa yang kelewatan sempurnakan ini mencakup musafir yang sholat di belakang imam, yang imam ini sholat empat rakaat, demikian juga mencakup kasus-kasus yang lain. Ibnu Abbas radhiallahu anhu pernah ditanya, eh, pernah ditanya kenapa musafir jika eh, ya, jika sendirian sholat dua rakaat dan sholat empat rakaat jika bermakmum dengan mukim. Jawaban Ibnu Abbas tilka sunnatu. Itu sunnah, yaitu sunnatun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui walatas kutu solatul jamaati anil musafiri. Kewajiban solat jamaah itu tidaklah gugur dari musafir. Dalilnya. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk berjamaah saat kondisi perang. Dan ketika Nabi dan para sahabat itu perang, secara umum kondisinya safar. Secara umum kondisinya safar. Dengan Allah katakan, wa idakun ta'fihim. jika engkau berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau tegakkan salat untuk mereka, Fal takum ta'ifatun maka hendalah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu dan dalam mereka berdiri sambil mengambil dan memegangi senjata-senjata mereka. Faidah saja itu jika mereka bersujud, faliyakun waraikum, maka adalah mereka di belakang kalian Wal ta'ti ta'ifatun ukha dan adalah datang kelompok yang kedua lam yusallu yang belum sholat. salat falisallu ma'aka kemudian sholat bersamamu. Ya, maka ketika Nabi musafir dan kondisi hampir perang tetap diperintahkan sholat jamaah. Ini menunjukkan bahasanya kewajiban sholat jamaah tidak gugur dari musafir. Boleh jadi dia uh, dia berjamaah dengan sesama teman teman yang musafir atau pergi ke masjid. Wa ala berdasarkan ahli ini. Maka jika musafir itu fi baladin ghairi baladihi, di kampung yang bukan kampungnya. Maka wajib baginya menghadiri jamaah di masjid jika dia mendengar adzan. Ila ayakuna ba'idan, kecuali jika masjid memang jauh. Atau dia khawatir tertinggal rombongan. Ini. Maka boleh baginya untuk tidak jamaah di masjid mengat e, dalil yang bersifat umum yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah alaman samian nida'a awil ikomata bagi siapa saja yang mendengar adan atau mendengar ikoma. Kemudian untuk salat tatawo atau obinafil bin nafil berkenaan dengan e, salat sunnah bagi musafir, maka musafir mengerjakan tetap dituntunkan mengerjakan semua salat sunnah kecuali rawatib duhur, rawatib maghrib dan isya. Sehingga tetap sholat witir, tetap sholat lail, tetap sholat duha, tetap sholat qobliyah subuh. Dan yang lainnya, dan sholat sunnah yang lain, selain sholat-sholat rawatib yang dikecualikan. Tentang jamak bagi musafir. Maka jika dia musafir sair, musafir yang dalam proses perjalanan, baik perjalanan pergi ke tempat tujuan atau perjalanan pulang, maka yang afdal baginya menjama antara dur dan asar dan menjama antara maghrib dengan isya boleh jadi jamak takdim dan boleh jadi jamak takhir. Mana yang terbaik jamak takdim ataukah jamak takhir? Hasabal aisyar lahu. Mana yang paling nyaman? Ya, sesuai dengan yang paling nyaman baginya. Kalau lebih nyaman jamak takhir maka jamak takhir. Jika lebih nyaman jamak takdim maka jamak takdim. Dan mana yang lebih nyaman, lebih mudah, itulah yang lebih afdal. Antara jamak takdim ataukah jamak takhir. Kemudian yang kedua, jika musafir itu musafir nazil, musafir yang singgah. Boleh jadi karena sudah berada di tempat tujuan, dan di sana beberapa hari, atau dia singgah sebelum menuju ke tempat tujuan, maka yang afdal itu tidak jamak. Ya, itu adalah tidak jamak, namun sholat di waktunya masing-masing. Ya, namun jika menjamak boleh, namun kurang afdal. Kenapa boleh? Karena sahihnya dua perkara ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puasa musafir di bulan Ramadan, maka yang terbaik adalah berpuasa. Namun jika tidak puasa tidak mengapa. Kewajibannya qada sebanyak bilangan hari-hari yang dia tinggalkan. Kecuali jika tidak puasa itu yang lebih mudah baginya, fal fitru afdalu maka tidak berpuasa itu yang lebih baik. Karena Allah menyukai kalau rusah-rusahnya dilaksanakan. Ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum puasa musafir ketika dia mendapatkan kesulitan jika berpuasa saat safar. Ya, maka uh, jawabannya jika Ya, syaqqa alaihi saum jika puasa itu memberatkan dirinya masyakotan muhtamilatan namun dengan kerepotan dan kesusahan yang masih tertanggung masih bisa dia pikul ya, maka berpuasa bagi musafir ini hukumnya makruh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang yang dinaungi oleh kawan-kawannya. Wana alihi zimam dan orang pun berdesak-desaan mengelilinginya untuk memberikan naungan baginya. Maka Nabi mengatakan, siapa ini? Eh, orang-orang mengatakan dia sedang puasa. Fakal lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa minal biri asya mufis safar. Bukalah amal kebajikan tetap nekat berpuasa ketika safar dalam kondisi semacam ini sampai menyusahkan ya, orang lain orang lain dan sampai harus menaunginya Adapun jika syakka alihi, jika puasa itu menyusahkannya dengan masyakotan syadidatan, dengan kesusahan yang yang hebat, maka wajib batal. Maka wajib membatalkan puasa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi tatkala banyak orang mengadu pada Nabi, bahasanya mereka kesusahan kalau berpuasa. Iya. Maka ya, aftara maka Nabi dan tidak berpuasa. Kemudian Nabi membatalkan puasa. Setelah itu dilaporkan pada Nabi ada sebagian orang yang tetap ngotot berpuasa. Maka Nabi mengatakan ulai kalau usah, ulai kalau usah. Mereka ini pelaku maksiat, mereka ini pelaku maksiat. Adapun orang yang tidaklah e, puasa itu tidak menyusahkannya, maka yang paling afdal dia tetap berpuasa dalam rangka meladani Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tetap berpuasa meskipun kondisi demikian terik sebagaimana kata Abu Darda radhiallahu anhu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan cuaca ketika itu panas sekali sampai-sampai tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali dua orang saja yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah ini menunjukkan bahasa semangat Nabi saat beliau safar, semangatnya adalah ya, kalau bisa puasa maka tetap puasa. Sehingga dari ini, maka ketika kondisinya biasa saja, puasa atau tidak puasa, nyaman-nyaman saja. Dan ya, tidak kerepotan, tidak kesulitan, maka yang afdal adalah tetap berpuasa. Ada jika ada masakah, maka nanti dirinci. Jika masakahnya itu masih ya, masih kuat dipikul, masih kuat untuk bersabar dengannya, maka makro. Jika masakohnya itu masakoh yang luar biasa, kesulitan dan kesusahan yang luar biasa, yang hampir-hampir bikin ping, pingsan atau yang lain, maka wajib untuk membatalkan puasa. Dan apa hukum puasanya musafir? Padahal puasa tidaklah menyusahkan orang tersebut. Ya, eh, eh, fil waktil hadir di zaman ini. Karena demikian nyamannya sarana-sarana transportasi hadisah modern. Maka jawabannya musafir boleh berpuasa dan boleh tidak puasa mengingat firman Allah Ta'ala. Waman maridan aw ala safarin. Dan barang siapa yang sakit atau ala safarin bepergian. Fa'idatu min ayamin ukhar ya, lantas dia tidak berpuasa, fa'idatun maka dikodok dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Ya. ya, perlu diketahui bahasanya berkenaan dengan surat Al-Baqarah 185 ini ya, terdapat di sini ya, pendapat jumhur dan zahiriyah. Ya, jumhur ulama mengatakan di sini terdapat namanya dalam pelajaran uh, usul fikih namanya dalalah iqtida ada dalalah iqtida, ada sisipan yang harus ada supaya maknanya itu ya, maknanya itu ya, jelas. Ya, ada sisipan, ada mukodar yang itu tidak ada, namun sisipan itu harus ada supaya maknanya lurus dan bagus. Ya. Ya, contoh dalalah iktidak yang lain adalah hurimat alaikum ummahatukum diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Itu ada dalalah iktidak di situ, yaitu sisipan yang harus ada. Diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Ya, sisipannya itu menikahi. Ini namanya dalalah iktidak. Nah di sini jumhur ulama mengatakan ada dalalah iktidak. Yaitu memangkana maridon au ala safarin fa'aftara. Ya. Dalalah iktidaknya, sisipannya adalah fa'af toro. Maka siapa yang sakit atau bepergian fa'af toro, lalu keduanya tidak puasa. Keduanya milih untuk tidak puasa. Si sakit tadi milih untuk tidak puasa, musafir tadi milih untuk tidak puasa. datu min min ukhur. Itu maknanya. Maka dia punya kewajiban kodok, bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Maka ada kewajib, artinya berdasarkan dalalah iktidak ini, artinya kewajiban kodak itu ada manakala keduanya memilih untuk tidak puasa. Si sakit tadi memilih untuk tidak puasa, ya, ya, si sakit tadi memilih untuk tidak puasa, si musafir tadi memilih untuk tidak puasa. Maka ada kewajiban qada. Namun jika mereka memilih untuk tetap puasa, maka tidak ada kewajiban kodok karena puasanya adalah puasa yang sah. Lain halnya dengan zahiriyah yang tidak menerima dalalah iktidak dalam ayat ini. Sehingga mereka mengatakan orang musafir itu mau puasa mau tidak puasa sama saja. Sama dengan tidak puasa. Ini adalah eh, di madhab zahiriyah. Musafir itu mau puasa saat safar ya, mau puasa mau tidak puasa sama saja, yaitu teranggap tidak puasa. Mau puasa mau tidak puasa wajib kodok. Fa'iddatun min ayamin Nah, maka mau puasa mau tidak puasa wajib kodok. Kenapa? Karena puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak menerima dalalah iktidok Untuk ayat ini. Tidak menerima adanya sisipan. Ya, tidak menerima kalau ayat ini mengandung sisipan. <clears throat> Maka mereka mengatakan, maka Zahiriyah semacam Ibnu Hazm mengatakan, puasanya musafir tidak sah. Puasanya orang sakit tidak sah. Sehingga puasa sama puasa sama saja tidak sah, wajib kodok. Dan tentu eh, makna ini satu hal yang eh, pendapat yang keliru menimbang hadis-hadis tentang uh, ya, yang menunjukkan bahasanya musafir boleh puasa. Semacam hadis yang tadi terakhir kita tadi baca dari Abu Darda, Rasulullah berpuasa. Ya, kalau puasa itu sia-sia, ya, ngapain puasa? Ya, kalau puasa itu puasa tetap wajib kodok, ya ngapain puasa? Dan nanti kita lihat bahasanya Nabi dan Abdullah bin Rawahah puasa. Saat apa? Saat safar. Ini menunjukkan kalau puasanya musafir itu sah. Ya, wakana sahabat dan adalah sahabat radhiallahu anhum mereka safar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan antara mereka ada yang puasa, di antara mereka ada yang tidak puasa. Ya. Maka yang puasa tidak mencela orang yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela yang berpuasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa saat safar. Ini semua bantahan untuk Ibnu Hazm. Berkenaan dengan makna pemaknaan beliau untuk Al-Baqarah 185. Sebagaimana Abu Darda radhiallahu anhu mengatakan kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kami safar. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hari syadidin dan cuacanya sangat terik. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Ini menunjukkan puasa saat safar itu sah. Khilafan lil zahiriyah. Wal qaidah fil musafiri maka kaidah bagi musafir boleh memilih antara puasa dan tidak puasa. Akan tapi ingkana asal mulai syuku alihi akan tetapi jika puasa itu tidaklah memberatkan bagi musafir maka puasa itu lebih afdal Ya, karena tiga pertimbangan. Yang pertama meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adanya kemudahan, yaitu kemudahan berpuasa bagi seseorang. Karena ketika itu suasananya suasana puasa. Ya, maka meskipun di perjalanan suasananya tetap suasana uh, suasana puasa. Dan ketika ada suasana puasa, ikut puasa lebih ringan daripada puasa di tengah-tengah suasana makan. Nah. Eh, karena Ramadan sudah berakhir, maka suasana-suasana makan, maka menyendiri berpuasa ketika itu itu eh, satu beban psikologis yang luar biasa. Maka bagi musafir, maka puasa ketika Ramadan tetap lebih ringan. daripada dia kodok di rumah sekalipun. Besok setelah Ramadan berakhir. Lianal insan karena seorang jika dia berpuasa ma'nas dalam keadaan banyak orang berpuasa, suasana suasana puasa maka itu lebih mudah baginya. Kemudian uh, alasan yang ketiga kenapa lebih afdol puasa bagi musafir adalah cepat menggugurkan kewajiban. Lain hanya kalau dia memilih untuk berbuka, maka kewajiban masih tertanggung, masih dia pikul sampai dia kerjakan. Kemudian di Sarah Riyadus Salihin, saya Sayyid Nusaymin menambahkan alasan yang keempat yang di sini tidak disebutkan. Yaitu eh, keutamaan zaman. Ya, puasa di bulan Ramadan eh, lebih eh, memiliki nilai unggul karena itu di waktu yang mulia, lain halnya dengan puasa wajib namun di bulan Sawal atau Dzulqa'dah maka lebih unggul nilainya menimbang keutamaan waktu kalau puasa itu dikerjakan di bulan Ramadan. Maka musafir ketika bagi dia puasa atau tidak puasa itu sama saja, maka lebih afdol bagi dia, maka ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdol. Berpuasa atau tidak puasa. Dan pendapat yang dipilih di sini, puasa itu lebih afdol dengan empat alasan meneladani Nabi karena semangat Nabi adalah berpuasa saat safar. Meskipun suasananya demikian terik. Ya, kemudian lebih mudah, lebih nyaman karena suasananya suasana safar, suasananya suasana puasa, lebih uh, segera uh, menyelesaikan kewajiban. Kemudian yang keempat karena keutamaan waktu. Fa'inkana yasuku alaih, namun jika puasa itu memberatkan bagi musafir, maka hendaknya dia tidak puasa. Karena bukalah termasuk kebaikan puasa ketika safar dalam kondisi ini. Karena Rasul alaihi salatu wassalam melihat ada seorang yang dinaungi dan sekelilingnya terdapat banyak orang berdesak-desaan untuk menaunginya. Maka Nabi bertanya siapakah orang ini? Para sahabat mengatakan dia sedang puasa, kemudian Nabi mengatakan bukalah kebajikan, berpuasa saat safar. Fayunazal hadal umum, maka hadis ini bersifat umum, lalu umum yang ada dalam hadis ini yunazal diposisikan untuk orang yang fimis lihada halirojul. Untuk musafir yang keadaannya sebagaimana keadaan orang tersebut. Yaitu kesusahan ya, baginya berpuasa. Wa ala hadha berdasarkan hal ini kita kami katakan puasa di zaman saat ini satu hal yang mudah sebagaimana kata penanya. Ya. Galiban biasanya puasa itu tidak memberatkannya. Ya, maka jika puasa itu tidak memberatkan bagi si musafir, maka yang afdal dia tetap berpuasa. Ya, kemudian musafir. Ya, kemudian kasus musafir jika sampai ke Mekah dalam keadaan puasa dan dia mau umrah, maka apakah dia membatalkan puasanya supaya kuat untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah? Maka jawabannya kami katakan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah, pada tanggal 20 bulan Ramadan saat penaklukan kota Mekah. Dan Nabi Alaihissalam ketika itu dalam keadaan tidak berpuasa. Dan beliau sholat dua rokaat, dua rokaat di tengah-tengah penduduk Mekah. Dan beliau yang jadi imam, ini menunjukkan bahasanya boleh saja uh, imam itu musafir, sedangkan makmumnya adalah mukim. Dan Nabi mengatakan kepada mereka penduduk Mekah, wahai ahlu Mekah, genapkalah uh, eh, ya, solat kalian. Fa kaumun safarun. Safarun. Karena kami adalah orang-orang yang sedang safar. Sehingga kami cuma dua rakaat saja. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpuasa di sisa hari-harinya. Beliau sampai sana 20 Ramadan, sampai akhir Ramadan beliau tidak ya, tidak berpuasa. Li'anau karena musafiran karena beliau musafir. Maka tidaklah e, berakhir safarnya jamaah umroh dengan tibanya dia di kota Mekah. Dan dia tidak memiliki keharusan untuk imsak, menandir dari pembatal puasa, jika dia tiba di Mekah dalam keadaan muftiran tidak berpuasa kuno boleh jadi ada sebagian orang yang terus melanjutkan puasanya hatta atau terus menerus berpuasa ketika dia safar. Menimbang bahasanya puasa ketika safar di zaman ini bukanlah satu hal yang berat alal ummah bagi ya, kaum muslimin. Maka ada orang yang terus menerus dalam e, berpuasa ketika dia safar dan dia tidak tiba di Mekah dan dia dalam keadaan capek. Fayaqulu fi nafsi maka dia berkata dalam hatinya, apakah saya akan melanjutkan puasaku ataukah saya tunda kegiatan umrah sampai ba'dal fitri setelah berbuka ataukah saya berbuka dalam rangka bisa mengerjakan ibadah umrah fawra segera begitu aku tiba di kota Mekah. Maka ketika itu ada dua pilihan, boleh jadi e, batal puasa kemudian melaksanakan umrah di siang hari atau ya, nanti nunggu sampai buka, nanti umrohnya nanti malam saja. Nah, dari dua pilihan ini manakah yang hendaknya dipilih? Maka kami katakan dalam kondisi ini yang terbaik adalah antuftir. Anda berbuka. Supaya Anda bisa mengerjakan umrah. Begitu Anda tiba di kota Mekah dalam keadaan Anda energik. Karena yang sesuai dengan sunnah bagi siapa yang tiba di kota Mekah dalam rangka menunaikan nusuk atau ibadah adalah dia bersegera melaksanakan ibadahnya fauran segera untuk menunaikan ibadahnya tersebut, yaitu ibadah umroh atau haji. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kata ketika beliau tiba di kota Mekah dan dia niatnya memang nusuk untuk beribadah, maka beliau bersegera ke masjid sampai-sampai Nabi menderumkan kontanya di dekat masjid. Ya, kemudian Nabi masuk ke dalam masjid untuk menunaikan nusuk atau ibadahnya yang beliau sedang dalam keadaan demikian maka keadaan Anda wahai jamaah umrah, Anda batal untuk mengerjakan umrah dengan energik di siang hari, itu afdal lebih utama daripada Anda mempertahankan diri berpuasa dan menunda umrah nanti malam. Kemudian ketika Anda telah berbuka di malam hari, kemudian baru Anda kerjakan umrah Anda. Waktu sahabat dan terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi berpuasa saat safarnya dalam rangka penaklukan kota Mekah. Lalu datanglah sejumlah orang lapor dan mengatakan bahwa Rasulullah, senyap orang-orang itu kesulitan galau berpuasa. Dan mereka menunggu apa yang kau lakukan. Dan ini terjadi ba'dal asr. Artinya sebentar lagi, ya, sebentar lagi waktu buka. Maka Nabi SAW da'a meminta satu air, kemudian Nabi meminumnya di atas ontanya, dan orang-orang pun melihat kalau Nabi minum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasa di tengah-tengah safar. Bahkan beliau membatalkan puasa di akhir yaum. Sudah di akhir-akhir hari. Sudah batal asr. Tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi waktu berbuka. Kuluhada ini semua untuk menjelaskan kepada umat. Bahasa ini satu hal yang diperbolehkan. Maka ya, kesusahan yang dilakukan atau menyusah-nyusahkan diri yang dilakukan oleh sebagian orang dengan berpuasa saat safar padahal dia dalam kondisi kesusahan ada satu hal yang menyelisih sunnah Nabi tanpa ragu dan tepat baginya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kebajikan berpuasa saat safar. Kemudian berkenaan dengan uh, wanita hamil da, uh, atau wanita yang menyusui. Apakah diperbolehkan bagi wanita yang menyusui? Ini. Antuf tira untuk membatalkan puasa dan kapankah dia mengkodok dan apakah boleh cuma diganti dengan ngasih makan saja. Ini. Dan perlu diketahui bahasanya uh, wanita yang menyusui bahasa Arabnya itu murdik tanpa tak marbutoh. Ini. Tidak murdiah wanita yang hamil itu hamilun begitu saja, tidak tidak pakai hamilah. Kenapa? Kenapa tidak ada tanda mu'anas di sini? Karena tidak ada, tidak mungkin laki-laki yang mengalaminya. Ya, maka satu pekerjaan, satu hal itu khas perempuan. Khas perempuan. Laki-laki tidak mungkin mengalaminya, maka bentuknya uh, tanpa uh, bentuknya mudakar dan itu mu'anas maksudnya. Ya. Maka wanita yang haid itu haidun tanpa tak marbutoh. Tidak haidotun, karena tidak mungkin ada laki-laki oh, haid kemudian perempuan haid sehingga perlu dibedakan yang di sini pakai tak marbutoh, yang di situ tanpa tak marbutoh. Maka menyusui, nah, itu tidak ada laki-laki yang menyusui. maka murdion tanpa tak marbutah. Jawaban saya menurut Thaymin rahimallahu ta'ala, al-murdi' uh, wanita yang menyusui jika dia mengkhawatirkan kondisi anaknya miasyami gara-gara puasa ya, eh, dalam bentuk asi itu berkurang sehingga ini membahayakan anak maka boleh baginya untuk tidak berpuasa akan tetapi dia mengkodoknya fima ba'du di waktu selanjutnya karena wanita ini serupa dengan orang sakit yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya Ya wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Siapa yang sakit atau sedang berpergian maka lalu memilih untuk tidak berpuasa maka dikodok dengan bilang yang sama di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka mata zala al mahduru Jika hal yang dikhawatirkan itu telah hilang, maka wajib baginya mengkodok. Boleh jadi dia kodok di waktu musim dingin, karena siang ketika itu pendek, dan cuaca pun dingin. Au idha lam yakun atau jika tidak memungkinkan di musim dingin tahun itu, maka tahun depan. Adapun ngasih makan, maka tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi di mana faktor penghalang atau udur yang menghalangi untuk mampu berpuasa itu bersifat terus menerus. Yang udur tadi tidaklah diharapkan hilangnya. Maka inilah yang yakunu fil ita'am badalan anisya. Bisa diganti dengan ngasih makan sebagai ganti dari kewajiban berpuasa. Maka beliau sampaikan kaidah bahasanya fitiah itu hanya berlaku manakala uzur itu bersifat terus menerus dan tidak mungkin hilang. Oleh karena itu, maka ini berlaku untuk orang tua yang tidak mampu puasa karena karena usianya tua namun ingat tidak mesti semua orang tua manula kemudian langsung tidak puasa, tidak demikian. Dan kalau dia mampu puasa wajib puasa. Kalau dia tidak mampu puasa, nah ini yang uh, kemudian bisa diganti dengan diganti dengan fitiah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita tunggu, kita tunggu dia mampu karena ya itu uzur yang terus menerus. Demikian juga ya, sebagaimana kata para fukoha Ya, orang yang sakit dan tidak diharapkan sembuhnya. Ya. Maka berarti it'am, ngasih makan itu bisa untuk uh, wanita hamil dan ibu menyusu asal demikian itu rutinitasnya terus gitu. Ya. Rutinitasnya terus menerus demikian. Ya. Ya, karena itu udurnya tidak hilang-hilang. Ya, dia kalau tahun ini ya, hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil, tahun depannya menyusui, ah, dan itu seterusnya, maka itaam. Maka bisa ngasih, maka cukup ngasih makan tanpa kemudian uh, perlu kodok. Non jika dia pakai KB, jarak anak satu dengan yang lain, lima tahun, sepuluh tahun, ya. maka udurnya itu hil, uh, ah, udurnya itu bukan udur yang terus menerus. Ya, maka dia wajib kodok. Ya, dia wajib kodok. Ya, karena ini hamil kemudian menyusui, besoknya itu libur lima tahun. Maka dia punya kesempatan untuk untuk mengkodok. Maka udurnya bukan udur yang terus menerus. Nah, seandainya udurnya adalah udur terus menerus berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh beliau di sini, ya maka ya, boleh ya, hanya bayar fidyah saja. Kenapa? Karena itulah siklus hidupnya. Hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui. Sampai kurang lebih Allah mewafatkannya. <laughs> Maka itu utuh yang terus menerus. Ya, tapi kalau kemudian ya, tidak terus menerus maka ya, pada dasarnya uh, ya, itu berlaku kodok. Karena fitnya itu kaidahnya manakala uzurnya itu terus menerus yang tidak bisa diharapkan hilangnya uzur tersebut. Nah, kemudian uh, jika idza qada asaim jika orang yang berpuasa itu menghabiskan mayoritas siangnya mustarkhian dalam keadaan lemes. Lishiddatil ju'i karena lapar yang luar biasa atau haus yang luar biasa. Maka apakah ini mempengaruhi keabsahan puasanya? Cuma tiduran, duduk sebentar, baringan lagi, eh, eh, ke belakang sebentar, baringan lagi. Eh, karena boleh jadi puasa hari pertama maka apakah itu mempengaruhi keabsahan puasa? Jawabannya ini tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Bahkan di sini terdapat tambahan ganjaran berdasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah ajurki ala qadri nasobiki. Sesungguhnya ganjaranmu itu sesuai dengan kadar letihmu, capekmu. Maka setiap kali bertambah capeknya seseorang dalam taat kepada Allah, maka bertambahlah ganjarannya. Namun boleh bagi orang yang berpuasa tersebut melakukan aktivitas yang meringankan, membuat ringan puasanya semacam at-tabarut bilma, menyegarkan badan dengan air, atau duduk di tempat yang dingin dan semacam itu. Maka di sini disampaikan bahasanya capek dalam taat itu bisa menjadi sebab tambahan ganjaran. Namun ingat dengan syarat. Yaitu capek tersebut tidak dicari-cari. Hmm. capek tersebut tidak menjadi maksud. Hmm. Tidak boleh orang memaksudkan capek. Non dia memaksudkan taat, kemudian capek itu dampak. Hmm. Maka semakin besar capek dalam kondisi ini, semakin besar ganjarannya dan berlaku padanya hadis ini. Ajurki ala qadri nasobiki. Ini berlaku manakala maksud orang itu taat, maksud orang itu amal saleh, kemudian dia kena dampak. Ya. Dia kena dampaknya. Maksud dia adalah pergi untuk tolabul ilmi. Itu yang dia maksudkan. Ya. Dan ternyata dia tidak punya sarana transportasi ya, ke sana, ke tempat ngaji. Ya, padahal itu jarak yang cukup jauh. Akhirnya dia milih maraton. Yang penting saya bisa ngaji. Tidak ada pilihan lain ya, duit mau uh, eh, pesan gojek atau yang lain nggak ada, ya motor ternyata gembos ah, dan seterusnya, maka dia bermak maksudnya beli. ilm. Ya, maka kemudian dia mendapatkan letih dan capek karena amal solehnya ini, maka amal soleh, eh, maka bertambah pahalanya karena bertambahnya capeknya. Namun, namun capek itu bukan dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah amal soleh, kemudian capek itu dampak. Kalau capek itu eh, dicari, dicari dan dimaksudkan, maka ini tercela. Maka dia mau datang ngaji, ya, di rumah itu ada motor, saya pilih maraton sajalah daripada naik motor. Nah, ya, saya pilih maraton. Ya, maka ini berarti capeknya dicari. Capeknya jadi maksud, nah ini malah tercela. Ya, bedakan dua hal ini. Dan apakah setiap hari puasa di bulan Ramadan perlu niat sendiri-sendiri ataukah cukup niat borongan puasa satu bulan seluruhnya? Jawabannya cukup dalam Ramadan niat borongan sejak awalnya. Di anak saim karena orang yang berpuasa wa ilam yanmi meskipun tidak berniat setiap hari biyaumihi filailatihi berniat setiap hari biyaumihi untuk uh, di hari-harinya di setiap malamnya maka itu telah menjadi niatnya sejak awal bulan. Akan tapi lau kota asau masa andainya dia berhenti berpuasa di tengah-tengah bulan karena safar atau sakit atau semacam itu maka wajib baginya ya istiqnafun niati memulai dari awal niat kota kota karena dia telah putus niatnya dengan meninggalkan puasa karena meninggalkan puasa karena safar, sakit atau selain keduanya. Ya, maka apakah harus niat tiap hari ataukah boleh niat borongan? Ini asalnya satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Perlu diketahui bahasanya pendapat jumhur wajib niat setiap hari. Pendapat mayoritas fukoha ya, harus pasang niat sendiri-sendiri setiap malamnya. Ya. Dan Sedangkan pendapat yang dipilih oleh uh, Ibnu Thaimin di sini adalah pendapat Imam Malik yang membolehkan niat borongan di awal Ramadan asalkan ya, belum putus karena safar atau sakit. Kalau putus karena safar atau yang lain kemudian mau puasa lagi, nah wajib memperbarui niat. Dan dalam masalah ini wallahu taala a'lam ya, yang lebih hati-hati adalah pasang niat setiap malam sebagaimana pendapat jumhur. Non tidaklah mengapa uh, seandainya seorang itu menambahkan dengan niat borongan di awal Ramadan. Ya, sebagai bentuk ikhtiar atau tindakan preventif, uh, seandainya di satu malam dia, dia kelupaan untuk pasang niat berpuasa esok harinya, ya, maka dia punya niat borongan di awal Ramadan dan itu sehingga puasanya tetap sah minimal ala madhabi Imam Malik demikian juga sebagaimana yang diracikan oleh Ibnu Saimin rahimallahu taala. Ya, kemudian niat yang tegas untuk batal puasa namun belum makan dan minum apakah menyebabkan batalnya si orang yang berpuasa? Maka jawabannya di antara satu hal yang maklum, aktivitas puasa itu mengumpulkan antara dua hal. Yang pertama niat, Kemudian yang kedua, meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Maka seorang itu berniat dengan puasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan meninggalkan berbagai macam pembatal puasa. Oleh karena itu jika seorang itu bertekad untuk memutus puasa, ya, fi'lan secara tegas, maka puasanya batal. Ya, dengan niatnya, dia punya niat tegas, batal puasa, maka puasanya batal. Kenapa? Karena salah satu salah satu unsur ya, salah satu unsur pokok atau rukunnya niat itu hilang atau salah satu unsur atau rukunnya puasa itu hilang yaitu niat. Bahkan uh, tidak ada beda antara puasa dan tidak puasa kecuali kedar niat saja. Boleh jadi orang yang tidak puasa tidak makan. Dan orang yang puasa juga tidak makan. Apa yang membedakan? Sekedar niat. Dan niatnya hilang secara tegas, ya, maka tidak ya, dia bukanlah orang yang berpuasa. Akan tapi jika Ramadan wajib baginya imsak. Karena dia tidak punya uzur syar'i. Dia tidak punya uzur syar'i untuk batal. Dia cuma niat. Niat tegas untuk batal, puasanya batal. Begitu puasanya batal, wajib imsak. nanti <laughs> nggak boleh makan. Ya, boleh, tidak boleh makan. Kalau dia makan, dia melanggar kewajiban imsak. Ya, jika dia oh, tadi sudah batal karena dana, saya tak makan. Eh, ini dosa yang lain. Ini dosa yang lain karena dosa ya, e, melanggar kewajiban imsak. Imsak anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya, lihormati zaman karena kemuliaan waktu. Maka begitu dia punya tekad kuat untuk batal, maka puasanya batal. Begitu puasanya batal, tanpa udur syar'i, dia punya kewajiban imsak. Hatta takhibah syamsu, sampai matahari tenggelam. Karena kaedahnya, kaedah imsak, kuluman aftara fi ramadhan li ghair udrin syar'iyyin lazimahul imsaku. Karena setiap orang yang orang yang batal puasa Ramadannya tanpa udur syar'i, maka dia punya kewajiban untuk imsak. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai tenggelam matahari, ditambah kodok. Adapun jika dia belum bertekad kuat, cuma kemudian uh, bimbang, Ya, batal ndak ya, batal ndak ya, ya lanjut puasa atau batal, puasa atau ya, lan, uh, atau batal. Maka ini masalah yang diperselisihkan di antara para ulama fikih. Ada yang mengatakan kalau bimbang ini puasanya batal. Dengan alasan karena bimbang itu berkebalikan, itu meniadakan tekad yang kuat untuk berpuasa. Pendapat yang kedua mengatakan puasanya tidak batal. Karena hukum asalnya masih ada niat. Sampai dia tegas memutusnya dan menghilangkannya. Kesimpulannya pendapat yang kedua inilah yang rajah. Engdi menurutku menurut Ibnu Utsaimin ya boleh jadi berbeda dengan menurut yang lain likuwatihi karena kekuatan alasannya wallahu a'lam. Kemudian apa hukum jika ada orang yang e, makan, ada orang puasa yang makan karena lupa dan apa kewajiban orang yang melihat orang tersebut makan dan dia yakin atau punya sangkat kuat ini karena lupa. Maka siapa yang makan atau minum karena lupa padahal dia puasa maka puasanya sah. Akan tapi jika dia ingat, wajib baginya untuk ayakla, wajib baginya untuk berhenti. Hatta meskipun suapan atau teguan itu ada di rongga mulutnya, wajib baginya untuk ayal fadoha memuntahkannya, mengeluarkannya. Ya, itu mana asalnya melempar. Ya, maka kata-kata itu disebut lafat karena kata-kata itu terlontar dari lisan, terlontar dari mulut, terlempar dari mulut. Kemudian muncullah ya, kata-kata dan kalimat, maka dia disebut lafat. Dalil kalau puasanya sempurna adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi matabata dalam hadis yang sahih anhu dari Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu siapa yang lupa kalau dia puasa lantas dia makan ataukah minum maka lanjutkanlah puasanya karena hakikatnya Allah memberikan makanan dan minuman kepadanya. Oleh anna nisyana la yu'akhadhu bi al-mar'u. Karena karena lupa itu la yu'akhadhu bi al-mar'u. Seorang itu tidak dihukum karena lupa manakala lupanya itu dalam melakukan hal yang terlarang. Ingat, yang tidak ada hukumannya manakala karena melakukan hal yang terlarang. Yeah. Melakukan hal yang terlarang karena lupa itu berbeda dengan meninggalkan kewajiban karena lupa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhto'na. Wahai Rabb kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Dan Allah telah menjawab doa ini di hadis surat Muslim, Qad fa'altu telah aku kabulkan. Adapun orang yang meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban karena lupa, maka tetap ada hukuman dan kewajiban, yaitu mengerjakan kewajibannya tersebut. Ada orang kelupaan sehingga belum mengerjakan kewajiban sholat. Begitu ingat tetap wajib sholat, tidak gugur sholatnya. Oh, saya tadi lupa, berarti sudah selesai. Tidak, itu berlaku untuk melanggar larangan. Ataupun mengerjakan perintah, karena e, perintah tidak dikerjakan karena lupa, ya, maka tetap ada kewajiban, ada hukuman yaitu mengerjakan uh, kewajiban yang harus dikerjakan. Amaman ro'ahu ada pun orang yang melihatnya wajib baginya untuk mengingatkannya. Karena ini termasuk mengubah kemungkaran. Jadi orang yang melihat tidak mengatakan loh, ya, ya nggak usah diingatkan lah, dia pasti karena lupa, biar dia bisa menikmati rusoh. Ya. Nah, <laughs> itu sudah tiga perempat piring ya, nanti biar biar selesai, nanti baru diingatkan. Tidak, tidak boleh, tidak, tidak demikian. Ya, maka wajib diingatkan. Kenapa wajib diingatkan? Karena ini bagian dari mengubah kemungkaran. Di sini kita eh, kita jumpai perbedaan kemungkaran dan kemaksiatan. Tidak semua kemungkaran itu maksiat. Tidak semua kemungkaran itu maksiat. Contoh kemungkaran yang bukan maksiat ada orang yang makan. Ya, siang hari dia makan karena lupa. Siang hari dia makan karena lupa. Itu mungkar dan itu bukan maksiat. Itu mungkar. Ini tidak boleh. Siang-siang makan tuh nggak boleh. Harus diingatkan. Nah, apakah itu maksiat? Nggak maksiat karena dia tidak dia ya, tidak ingat dan dia lupa ya, sehingga melakukan hal yang terlarang. Sehingga masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka adalah dia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Diatkan oleh Muslim ya, dari Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu taala anhu. Dan hadis ini uh, jika kita lihat ya, maka urutannya dari yang atas kemudian ke bawah kemudian ke bawah kemudian ke bawah tangan tidak mampu uh, lisan kalau tidak mampu hati namun dalam tataran praktek itu urutannya dari bawah ke atas. Teks hadisnya dari atas ke bawah, prakteknya dari bawah ke atas. Ketika ada kemungkaran, semua wajib benci. Dataran yang paling bawah. Jika dia mampu, ngomong, naik. Jika uh, jika ngomong kemudian eh, sudah diingatkan dengan lisan dan tidak direspon baik, mampu maka naik lagi. Maka dia gunakan kekerasan atau kekuasaan. Maka di dataran praktek, ya, itu urutannya dari bawah, kemudian naik, kemudian naik. Ya. Ya. Sebagaimana dalam pernikahan, maka nikahlah empat, tiga, dua. Jika tidak mampu, satu. Di dataran praktek itu dari bawah dulu. Satu dulu. Ya, bukan nikah empat, kemudian dicerai, dicerai, dicerai, tinggal satu. Maka didatangkan praktek dari bawah ke atas. Meskipun teksnya atas ke bawah. Ya, semisal ya, masalah tarjirul mungkar. Teks hadisnya dari atas ke bawah kemudian ke bawah. Prakteknya wajib semua dari bawah. Semua muslim wajib tarjirul mungkar bil uh, bil berupa benci. Ya, nanti siapa kemudian siapa yang punya kemampuan naik. Siapa yang kemudian punya kemampuan lebih tinggi lagi. ibadah dan tidaklah diragukan bahasanya aklus saim ya, jika orang yang berpuasa itu makan dan minum saat dia puasa maka itu termasuk kemungkaran. Walakin akan tetapi dimaafkan dari dia saat dia lupa li adamil mu'akhadah karena tidak ada hukuman baginya. Adapun orang yang melihatnya tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan untuk takil ingkar alaihi meninggalkan ya, meninggalkan aktivitas mengingkari perbuatan orang tersebut. Dan hukum e, celak bagi orang yang berpuasa. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk bercelak atau kemudian memakai obat tetes mata. Demikian juga tidaklah mengapa ketika dia memberikan obat tetes untuk telinganya. Meskipun dia merasakan rasa obat tadi di tenggorokannya atau di kerongkongannya. Maka itu tidaklah membatalkan puasanya. Karena itu bukan makan dan bukan minum. Dan bukan pula semakna dengan makan dan minum. Wadalil, sedangkan dalil yang ada inama ja'ah hanyalah ada melarang makan dan minum, maka tidaklah dikiaskan dengan makan dan minum, karena nama lain dari kias adalah ilhak. Nama lain dari kias itu ilhak. Fala yulhaq bihima. Itu sama dengan fala qasu alihima. Maka tidaklah dikiaskan dengan keduanya sesuatu yang tidak semakna dengan makan dan minum. Dan pendapat yang kami sebutkan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala dan adalah pendapat yang benar. Adapun jika dia memberikan obat tetes untuk uh, hidungnya lalu masuk ke dalam uh, dakhala jaufahu lalu masuk ke dalam lambungnya, maka itu membatalkan berpuasa jika itu sengaja. Jika tidak uh, jika tidak sengaja, maka sebagaimana berkumur-kumur kemudian tanpa ada kesengajaan ada yang tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Berdasarkan sabda Nabi saw Alaihi Wasallam, balik fil istingsaki, Tidaklah engkau serius dan sungguh-sungguh ketika istingsyak, yaitu e, memasukkan air ke dalam pangkal hidung dengan e, dengan napas. Illa antakuna so'ima, kecuali jika anda dalam kondisi berpuasa. dan hukum siwa dan parfum bagi orang yang berpuasa. Yang benar, bersiwa bagi orang yang berpuasa itu dianjurkan baik di awal siang ataupun di akhir siang. Khilafan li syafi'iyah menyelisih syafi'iyah yang mengatakan makruh e, bersiwa, memakai kayu siwa setelah matahari geser ke barat. Alasan makruhnya karena itu menghilangkan bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa yang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Ya. Sanggahan untuk syafi'iyah bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa itu berasal dari lambungnya dan bukan dari mulutnya. Maka meskipun orang itu berpuasa, orang itu bersiwa, maka bau tersebut tidak akan hilang. Ya, dia boleh jadi hilang sesaat, kemudian naiklah sesuatu dari lambungnya, kemudian ya, muncul lagi bau tersebut. Alasan kenapa dianjurkan bagi orang yang berpuasa tanpa membedakan pagi ataukah sore keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siwa itu mataharatun lil fami membersihkan mulut mardatun li Rabbi menjadi sebab ridhonya Allah. Jadi ya, di sini mutlak Allah ridha baik dia puasa ataupun tidak puasa. Ketika puasa baik pagi ataupun sore. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya tidak memberatkan umatku, ini saya akan aku perintahkan mereka yaitu dengan perintah wajib untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Dan sholat di sini ya, umum, baik sholat tersebut sholat duhur, ya, sholat asar, ataupun sholat subuh. Sehingga ini ya, sanggahan untuk syafi'iyah. Yang mengatakan kalau sudah waktu duhur, makruh. Adapun farfum maka demikian juga diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, baik di awal siang ataupun di akhir siang. Baik parfum tersebut bakhuran berupa asap. Ya, berupa bentuknya asap. Ya, asap e, cendana atau gaharu. Audunan ataukah minyak atau yang lain. Akan tetapi tidak diperbolehkan menarik kuat-kuat asap. Nah, pakai hidung. Istingsak, ya, berhur asap. Ya. Ini asap kemudian disorot so, sekencang Alasannya kenapa kalau asap itu tidak boleh istingsak, nyorot. Nah, namun napas biasa saja. Jalan ketika ada asap garot atau cendana, jalan biasa saja. Ya, yang bermasalah adalah wah, pas jalan kemudian wah. Nah, ini yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena asap itu memiliki ajzaun, bagian-bagian yang bisa tertangkap oleh indera musyahadatun yang ini bisa disaksikan. Maka jika istingsak, jika ditarik dengan napas kuat-kuat, adat. maka ya, materi tadi kemudian masuk ke bagian dalamnya hidung, Suma ila kemudian bisa berjalan sampai lambung. Oleh karena itu maka Nabi SAW berkata kepada sahabat Lakit ibn Sobirah, balik fil istingsaki ila antakuna sa'ima. Dan yang anda serius dan sungguh-sungguh istingsak kecuali dalam keadaan berpuasa. Kemudian pembatal-pembatal puasa. Ya, mufsidatus saum itu sama dengan al-muftirat, pembatal-pembatal puasa. Dan di sini disampaikan ada delapan pembatal puasa. Yang pertama hubungan biologis. Yang kedua dan ketiga makan dan minum. Yang keempat keluarnya air mani dengan syahwat. Yang kelima hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Yang keenam muntah dengan sengaja. Yang ketujuh keluarnya darah dengan bekam. Kemudian kedelapan keluarnya darat haid atau nifas. Adapun makan dan minum dan jima dalilnya adalah firman Allah Taala yang telah kita bahas fal'ana basiruhunna wa bataru ma wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al abiyatu minal khaitul aswadi minal fajri thumma atimu siyama ila lail. Allah bolehkan di malam hari ya, sampai terbit fajar untuk uh, hubungan suami istri kemudian makan dan minum menunjukkan setelah terbit fajar maka itu semua tidak diperbolehkan. Adapun inzal, adapun keluarnya air mani dengan syahwat, maka dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam hadits Qudsi. Fisaim tentang orang yang berpuasa. Nabi mengatakan, Ya da'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Maka dia tinggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena karenaku. Dan di sini terdapat mufrad mudhaf yufidul umum. Ta'amahu, maka semua makanan ditinggalkan. Eh, syarabahu, semua minuman ditinggalkan. Kemudian syahwatahu, semua syahwat, hukum asalnya haram, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Ya, kemudian dalil mengecualikan bolehnya kecupan, bolehnya ciuman bagi orang yang mengontrol, mampu mengontrol dirinya. Maka ini pengecualian dari hukum asalnya. Hukum asalnya semua bentuk syahwat ketika puasa wajib ditinggalkan. Ini sisi dalalahnya. Dan e, eh, syahwat tahu ini mufrad mudaf yufidul umum. Maka boleh jadi dia jima, boleh jadi dia onani, boleh jadi dia yang lain. Karena mufrad mudaf yufidul umum. Berarti semua bentuk syahwat biologis. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Maka berdasarkan hadis ini syahwat tahu, maka semua bentuk uh, pelampiasan syahwat biologis itu haram bagi orang yang berpuasa kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Ini kaidah. Wa inzalul mani dan uh, mengeluarkan air mani itu syahwat yang seharusnya ditinggalkan Bukti kalau itu syahwat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungan suami istri kalian itu ada sedekah. Sahabat bertanya wahai Rasulullah, apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan ganjaran? Maka Nabi mengatakan, apa pendapatmu seandainya dia letakkan atau dia salurkan dalam hal yang haram? Apakah ada atasnya dosa? Tentu jawabannya iya. Maka demikian juga jika dia salurkan ke dalam yang halal, maka untuknya ganjaran. Waladhi yudha dan sahwat yang yudha bisa diletakkan inamahuwa al-mani adafiq. Adalah air mani dan sifat semua air mani adalah dafiq muncrat. Walihata oleh karena itu pendapat yang rajih. Madi tidak membatalkan puasa meskipun dengan syahwat wa mubasar dan cumbuan. Asalkan cumbuan eh, yang bukan jima. Kan mubasyarah dalam bahasa Arab itu bisa artinya jumbuan yang bermakna jima atau jumbuan yang bukan jima. Maka ada tambahan mubasyarah bighairi jima'in. Kemudian yang kelima, yang semakna dengan makan dan minum. Itulah injeksi ya, murdiyah yang berisi makanan. Sehingga dengannya orang tidak membutuhkan yesterni. Orang tidak membutuhkan makan dan minum anak hadi karena injeksi ini, injeksi injeksi sari-sari makanan atau demikian juga infus. Meskipun dia bukan makan dan minum, akan tetapi semakna dengan makan dan minum. Buktinya, yastarni biha anhuma. Orang itu merasa cukup biha dengan injeksi tersebut, sehingga tidak memerlukan makan dan minum. Da, eh, da, oleh karena itu kita katakan semakna dengan makan dan minum merokok. Seandainya kita katakan bahasanya merokok itu bukan minum, meskipun dalam bahasa Arab merokok itu minum, surbut dukhan. Ya, surbu dukhan itu merokok, minum asap. Ya, ya itu merokok. Ya, dia dalam bahasa Arab surbut dukhan. Sa, uh, maka, minum asap. Seandainya itu bukan minum, maka semakna dengan makan dan minum. E, karena bagi perokok, asap rokok itu bisa menggantikan makanan dan minuman. E, kalau di, kalau buktinya kalau berbuka disuruh memilih makan atau merokok. Kalau ngambil rokok nggak boleh makan, kalau ngambil makan nggak boleh merokok. Nah, maka ijma para perokok <laughs> akan memilih rokok. Maka ini menunjukkan bahasanya rokok itu semakna dengan makan dan minum dan bisa menggantikan makan dan minum. maka nabi makna syai' falahu hukmuhu. Dan segala sesuatu yang semakna dengan sesuatu maka dia mengikuti hukumnya. Oleh karena itu, ia tawakuf sangat bergantung bertahannya badan dengan mengkonsumsi injeksi ini. Bimana dalam pengertian bahasanya jisem, raga atau badan, ia berkuat tetap mutaghadian mendapatkan asupan ala hadhil ibri berdasarkan injeksi ini. Meskipun dia tidak mendapatkan asofan dengan cara yang lain. Adapun injeksi yang tidak berupa, bukan berupa makanan. Dan tidak bisa menggantikan posisi makanan dan minuman, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Baik injeksi ya, yang non makanan tersebut, yaitu injeksi obat tadi, itu filwarid, itu di pembuluh darah ataukah injeksi di otot. Afiyai makanin min badannya ataupun di tempat yang lain dari badannya. Kemudian muntah secara sengaja. Yang, yang dimaksudkan yaitu ayatakoa al-insanu. Seorang itu memuntahkan, ya, berusaha memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hatta yahuja sehingga keluarlah melalui mulutnya. Dasarkan hadis Abu Hurairah radul anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqa'a amdan falyaqdi." maka siapa yang memuntahkan memuntahkan dengan sengaja faliyakti wajib baginya kodok. Dan perlu diketahui bahasanya hadis ini penting di bab puasa karena hadis ini dalil siapa yang membatalkan puasanya tanpa udur wajib baginya kodok. Siapa yang batal? Siapa yang batal? Artinya dia niat puasa di pagi harinya kemudian dia batal maka wajib baginya kodok. Dan itu jika masalah muntah dengan sengaja, maka berdasarkan nas. Jika dengan makan dan minum, maka berdasarkan kias. Kias dengan muntah dengan sengaja. Apa yang jadi kemudian ilah kesamaannya? Dia membatalkan puasanya secara sengaja. Tanpa udur. Tanpa alasan. Maka semua pembatalan puasa ya pembatalan puasa secara sengaja itu wajib kodok berdasarkan hadis ini. Jika masalahnya adalah muntah dengan sengaja, maka itu nas, ya, nas hadis. Jika itu dengan makan dan minum atau yang lain, ya, yang membatalkan puasa, maka dengan qiyas. Pemandarul qai dan siapa yang terdorong untuk muntah tanpa keinginannya, tidak ada kewajiban kodok baginya. Di sini diatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dan hikmah dari hal ini bahasanya jika seorang itu berusaha untuk memuntahkan isi perutnya, farohabatanahu, ya, maka dia kosongkan perutnya dari makanan dan badan memerlukan sesuatu yang mengembalikan uh, kekosongan ini. Oleh karena itu kami katakan, jika puasa itu puasa yang wajib, maka tidak boleh bagi seseorang untuk berupaya untuk muntah. Lianau karena jika dia memuntahkan maka dia membatalkan puasanya yang hukumnya wajib. Kemudian yang ketujuh adalah keluarnya darah dengan cara bekam berdasarkan sabda Nabi saw. Alaihi al hajimu wal mahjumu. Ya, al hajim orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Namun uh, perlu diketahui bahasanya pendapat jumhurul fukoha bukan tidak membatalkan puasa. Dan menurut jumhurul fuqaha hadis ini mansuh. <clears throat> Dan perlu diketahui bahasanya menurut ulama yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa, maka dia membatalkan tukang bekam dan orang yang dibekam, manakala bekamnya itu adalah bekam alam masa silam. Adapun jika dengan model bekam sekarang, maka itu hanya membatalkan orang yang dibekam tanpa membatalkan orang yang membekam. Karena bekam di masa silam, di masa Nabi, e, darah itu dikeluarkan dengan menggunakan sedotan mulut. E, maka terkumpulah darah di mulut si tukang bekam, kemudian dia keluarkan. E, dan karena tarian yang kuat, maka banyak yang tertelan. Ini, karena uh, dia sedot dengan kuat dan kenceng, maka sebagiannya ya, itu tertelan. Dan ini tergolong sengaja. Tergolong sengaja karena dia tahu kalau ini dia sholat kuat, itu pasti ada yang tertelan. Dia sudah menyadari hal ini. Dia lakukan. Ini, Maka ini tergolong membatalkan puasa dengan sengaja. Adapun bekam sekarang yang itu sedotannya tidak dengan mulut namun dengan alat, maka itu tidak membatalkan al-hajim tukang bekamnya, namun hanya membatalkan al-mahjum yang dibekam menurut pendapat yang menilai ini tidak mansuh. Namun jumhur ulama menilai hadis ini, isi hadis ini mansuh. Adapun pembatal yang kedelapan adalah keluarnya darah haid dan nifas mengingat sabda Nabi saw tentang perempuan Alaisa bukankah jika wanita itu haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa. Dan para dan ulama telah sepakat bahasanya puasa itu tidak sah jika dilakukan oleh wanita yang haid dan semisal itu wanita mengalami nifas. Dan pembatal-pembatal ini yang merupakan perusak sholat eh, puasa itu tidaklah merusak puasa kecuali dengan tiga syarat yaitu tahu, kemudian ingat dan sadar, kemudian sengaja dan tidak karena dipaksa. Jika karena e, dipaksa atau karena atau yang lain, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini di majelis yang kedua. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhudawana Wa rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan berkenaan dengan seputar apa yang kita bahas. Jika seorang sedang sakit dan belum tentu kesembuhannya, ataupun bila sembuh belum tentu sanggup melakukan puasa, kewajiban apa yang harus dilakukan? Maka kewajiban dia bertanya pada ahlinya, konsultasi dengan dokter, ya, kemudian dokterlah yang kemudian memutuskan Eh, dokter muslim terpercayalah yang kemudian memberikan keputusan. Apakah dia adalah orang yang tergolong bisa diharapkan sembuhnya ataukah tidak bisa diharapkan sembuhnya. Jika kemudian eh, dokter mengatakan dia adalah tergolong orang yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, ya, maka ya, dia tidak ya, dia boleh tidak berpuasa dan wajib eh, dan diganti puasanya dengan membayar fidyah atau eh, atau al-it'am. Jika seorang berkewajiban kodok puasa Ramadan namun sengaja mencari waktu yang enak, semisal musim dingin, dan ini boleh, sebagaimana tadi telah kita baca, Ya. Lantas ternyata Allah mewafatkan dia sebelum mengkodok. Apakah puasa itu harus dibayar oleh ahli, ya, oleh keluarganya ataukah bagaimana? Iya. Ketika dia punya kesempatan untuk kodok, kemudian dia belum kodok, ya, maka keluarganya lah yang berpuasa untuknya atau ya, membayarkan fitiah untuknya. Dan membayarkan fidyah untuknya ini hukumnya wajib jika dia meninggalkan warisan dan tidak wajib jika dia tidak meninggalkan warisan. Ya, muntah karena karena sikat gigi atau karena batuk berdahak, pakai itu membatalkan puasa, itu tidak membatalkan puasa, itu bukan muntah yang sengaja. Uh, seorang yang berprofesi sebagai sopir antar kota yang kerjanya setiap hari kecuali satu hari saja per minggunya, apakah dia boleh jamak dan mengkosor sholatnya secara terus menerus karena musafir? Jika dia, dia posisinya sair, ya maka uh, boleh baginya jamak dan kosor. Dan jika ketika dia telah sampai tempat tujuan, karena boleh jadi di sana pasti tidak langsung berangkat, pasti istirahat sehari, dan baru kemudian balik lagi ke sini Ya, maka ketika dia posisinya sair, maka dia cuma uh, e, kosor saja tanpa jamaah. Dan dia wajib sholat dan itu ketika dia sholat sendirian, adapun ketika dia dengar azan, maka dia wajib ke masjid. Jika dia terus-menerus mengambil rusa tidak puasa, maka karena pekerjaannya sopir itu terus menerus, bolehkah dia hanya membayar fidyah saja? Tidak boleh. Dia tidak boleh membayar fidyah. Tadi katanya libur sehari. Nah, libur sehari itu dia pakai untuk ya, kalau dia mau kemudian uh, tidak puasa, maka di libur sehari itu dia wajib gunakan untuk uh, untuk mengkodok kewajiban puasanya. Nah, dan pada umumnya kalau sudah biasa, maka safar dan tidak safar itu seperti Eh, sama saja ya dan jika kondisi dia sama saja apakah puasa ataukah tidak puasa tadi telah disampaikan yang afdol baginya adalah tetap puasa Bersiwak dengan kayu memiliki rasa yang khas. Apakah rasa yang khas ini jika ditelan bisa membatalkan puasa ataukah tidak? Jika tidak tidak sengaja tertelan maka tidak membatalkan puasa. Ketika bersendawa terkadang diikuti keluarnya sedikit makanan dari perut, apakah jika sendawanya disengaja, maka keluarnya makanan ter uh, makanan terhitung muntah yang disengaja. Insya Allah bukan termasuk muntah yang disengaja. Fitiah yang dibayarkan di bulan Ramadan bisakah dibagi berupa makanan untuk buka puasa terutama untuk uh, untuk delapan golongan. Fidyah itu cuma untuk satu golongan saja atau dua golongan fakir dan miskin. Ya. Dan boleh dengan bentuk menu buka puasa dengan syarat yang pertama miskin, kemudian yang dikasih buka adalah miskin, kemudian uh, yang kedua itu adalah porsi mengenyangkan. Bukan cuma porsi sedikit mengganjal perut. Ya. Jika musafir sedang berada dalam kereta, ketika waktu sholat tiba, manakah yang lebih baik sholat eh, dalam kendaraan ataukah di jamak? Maka dilihat di kereta tersebut dia bisa sholat normal ataukah tidak. Ya. Ya, kalau dia tidak bisa sholat secara normal, maka haram baginya sholat. Manakala memungkinkan untuk di Dan jika dia di uh, di, di kereta tersebut ada musola dan dia bisa sholat secara normal, maka boleh sholat di kereta. Bolehkah seorang musafir berupaya untuk berpuasa lebih dahulu jika merasa tidak sanggup dia membatalkan puasa? Jawabannya boleh. Apakah imunisasi membatalkan puasa? Bukan. Karena dia suntikan obat, bukan suntikan makanan. Bagaimana uh, sholat seorang yang safar dalam satu sampai dua bulan? Apakah selalu dikosor? Maka selama satu bulan, eh, satu atau dua bulan ini dia pindah-pindah, ataukah kemudian dia berdiam di tempat tujuan? Kalau dia berdiam di tempat tujuan, ya, ya maka ya, sebagaimana madhab, uh, sebagaimana misalnya syafi'iyah, maka dia tergolong musafir jika dia berdiam di sana Ya, selama empat hari maksimal empat hari tanpa menghitung hari datang dan hari ya, hari keluar. Namun jika dia di sana itu bermaksud lebih dari empat hari, bermaksud di sana seminggu, maka begitu tiba dia bukan musafir. Sehingga hilang darinya uh, rusah-rusah musafir. Jika, seor, uh, jika seorang uh, wanita hamil sudah terlanjur diganti dengan fitnya, apakah uh, masih perlu dikodok? Jika dia lakukan hal tersebut karena uh, mutmain, karena mantap bahasanya, ketika itu cukup dengan fidyah, ya, maka di sini contoh bahasanya perselisihan ulama itu rahmah bagi hamba. Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian kalau ketika kemudian ada perubahan ilmu, maka laksanakanlah sebagaimana yang menjadi ya, apa yang diyakini dan dimantepi sekarang ini. Ya, tadi disampaikan puasa lebih afdol dengan empat alasan. Empat alasan yang tersebut adalah yang pertama, lebih meladani, lebih dekat pada mengikuti Nabi. Karena semangat Nabi adalah puasa ketika safar. Ya, sebagaimana hadis hadis dari Abu Darda kemudian lebih cepat menyelesaikan ya, kewajiban. kemudian yang ketiga lebih mudah karena puasa saat Ramadan suasananya suasana puasa. Kemudian yang keempat karena keistimewaan waktu ibadah. Apakah pemain sepak bola termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk tidak puasa? Kalau ini dianggap pekerjaan berat, maka tadi telah kita sampaikan hukum asalnya, ya, pada dasarnya ya, itu bukan uh, alasan, ya, pekerjaan berat itu bukan alasan yang membolehkan untuk membatalkan puasa. Ya, kecuali dengan uh, kecuali dengan enam syarat sebagaimana disampaikan oleh Syafi'iyah. Yang itu ya dan jika enam syarat ini terpenuhi maka boleh dan itu pun dengan uh, dan dengan kewajiban kodok. Apakah boleh menyengaja diri safar ke negara yang pendek siangnya agar tidak berat puasanya? Jika ada perlu maka boleh. Ya. Ya, jika memang ada perlu di sana maka boleh. Namun jika uh, jika dia tidak memerlu, uh, eh, jika tidak ada perlu, cuma dia mau cari ya, agar tidak berat puasanya artinya dia tetap berarti ma maaf eh, agar dia tidak berat puasanya berarti dia tetap puasa maksudnya yang saya maksudkan tadi adalah manakala dia berbuka kalau dia agar tidak berat puasanya artinya dia tetap puasa maka tidak apa-apa yang bermasalah adalah jika dia bermaksud untuk tidak berpuasa dengan tujuan safar supaya untuk tidak puasa. Tadi telah dikatakan oleh Syafi'iyah, kalau orang itu safar dengan maksudnya supaya tidak puasa, maka maka ini terlarang. Bagaimanakah memakai obat asma semprot e, mulut saat puasa? Besok akan kita baca fatwanya. Ada di sini, ada di fatwa Arkanil Islam. Iya, pertanyaan sama tentang masalah fityah uh, karena kemudian dulu ilmunya bagi wanita hamil cukup dengan fityah. Maka yang sudah ya sudah. Ini contoh bahasanya ikhtilaf ulama itu rahmah bagi hamba. Mencicipi makanan tanpa menelannya bahkan membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa bagi yang memerlukan memerlukannya, yaitu yang masak. Adapun orang yang nonton, eh, eh, ini saya tak eh, ikut ngicipi, enggak. maka dia tidak memerlukannya, tidak boleh. Ya, orang yang mengupload foto makanan di Facebook di hari-hari Ramadan, apakah ini termasuk kemungkaran? Ya, jika dia menawarkan kemudian menu, eh, menu uh, buka puasa atau menu sahur, ya, insya Allah tidak termasuk. Tapi kalau kemudian uh, dia kemudian pakai komentar iming-iming, enak loh kalau ah. <laughs> kalau siang-siang minum kayak gini enak loh. Nah, ini kemungkaran. Wajib baginya hormatul menghormati waktu, bukan menghormati orang yang puasa. Di aturan fikih menghormati waktu. Tentang pembatal puasa keluarnya mani dengan syahwat. Maka tadi disampaikan bahasanya eh, sifat orang yang puasa kata Allah syahwat tahu min ajli meninggalkan syahwatnya karena karenaku dan syahwat di sini mufrad mudhaf yufidul umum maka semua syahwat biologis ya, itu satu hal yang haram eh, dilakukan oleh orang yang berpuasa. Baik itu bentuknya jima atau yang lain. Ya, maka mengeluarkan air mani dengan sengaja itu onani, itu termasuk dalam hal ini. Sisi pendalilannya, tadi sahwatahu itu mufrad mudhaf yufidul umum. Maka pada dasarnya terlarang, e, semua bentuk pelampiasan sahwat biologis semuanya adalah terlarang berdasarkan hadis ini, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Jika sedang program kehamilan dan diperintahkan dokter untuk mengeluarkan air mani untuk e, keperluan hal tersebut, apakah ini membatalkan puasa? Iya, itu membatalkan puasa. Hukum renang di bulan eh, di bulan Ramadan tidak mengapa kecuali sengaja mau minum sambil renang. Apakah obat suntik dan masukkan obat melalui dubur itu membatalkan puasa. Menurut pendapat yang paling kuat tidak membatalkan puasa. Namun membatalkan puasa ingda syafi'iyah. Ya, karena kaidah syafi'iyah semakna dengan makan minum itu adalah masuknya benda dari luar badan ke dalam badan dan itu ke dalam rongga dalam badan. Tidak dan rongga tersebut tidak harus ya, tidak harus lambung. Yang penting itu rongga dalam badan. Itu semakna dengan makan dan minum ingda syafi'iyah. Masuknya satu benda dari luar badan. Kemudian masuk ke dalam badan dan dia masuk ke dalam rongganya badan. Maka itu dinilai semakna makan dan minum ingda syafi'iyah sehingga membatalkan puasa. Dan ketika orang masukkan obat lewat dubur, maka itu masuk ke dalam rongga. Meskipun itu tidak sampai ke lambung, maka indah syafi'iyah itu semakna dengan makan dan minum sehingga puasanya batal. Namun ala rajih menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana tadi kita baca, uh, yang di, semana dengan makan dan minum itu harus sampai ke lambung. Kalau sampai ke lambung maka dia semakna dengan makan dan minum. Jika masuk rongga atau itu tidak semakna dengan makan dan minum atau tidak sampai ke lambung maka itu tidak membatalkan ya, tidak membatalkan puasa. Maka menurut Syafi'iyah ketika ada air masuk ke dalam telinga puasanya batal jika dengan sengaja. Iya. Karena ini masuk ke dalam rongga. Nah ini masuk setelah sebelah sana itu ada rongga. Masuknya sesuatu dari luar ke dalam dan ke dalam itu di rongga itu semakna dengan makan dan minum indah syafi'iyah. Apakah muntah tidak jadi tapi sudah terasa di kerongkongan? Apakah itu batal? Tidak batal dan uh, yang yang batal itu pun manakala sengaja itu masukkan jari atau semacam itu dilokok-lokok nah, itu yang bikin batal Bagaimana dengan eh, maksud memasang niat? Bukankah jika ada keinginan atau eh, keinginan untuk berpuasa besok sudah termasuk niat? Ya itu contohnya pasang niat. Keinginan besok untuk puasa itu pasang niat namanya. Orang yang diinjeksi atau suntik vaksin atau obat lainnya karena ketergantungan obat apakah batal puasanya? Jika itu obat maka tidak membatalkan puasa. Jika ada orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya, kemudian setelah itu dia sudah membayar fidyah, kemudian ternyata sembuh, apa perlu mengganti e, puasanya karena ternyata sehat? Ternyata prediksi dokter meleset. Eh. Ini tidak mungkin sembuh ini tinggal nunggu matinya saja. Ya, ternyata sembuh. Kata orang kita terjadi mukjizat. Ya, ini mukjizat urfan bukan mukjizat syar'an. Ya. Kan? Ya. ya. Terjadilah mukjizat urfan bukan syar'an uh, atau bukan istilahan. Ya. Kemudian dia sembuh maka apakah dia uh, perlu kodok? Jawabannya kaidah mengatakan siapa yang telah Eh, menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan syariat, maka dia tidak diulang, tidak diperintahkan untuk mengulang ibadahnya kecuali terdapat tuntutan syariat. Dan tidak ada tuntutan syariat untuk mengulangi ibadah yang telah dia lakukan, maka sudah selesai. Kalau seorang yang safar namun tidak bisa mengkosor sholat karena selalu jadi makmum di masjid. Di pemukiman. Bagaimana? Ya, tidak apa-apa. <laughs> Nanti kosornya pas di jalan, ya. Pas dalam proses perjalanan dia tetap bisa kosor. Orang yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain makan waktu berbulan-bulan dan orang ini tinggal di dalam armada tersebut selama berbulan-bulan. Apakah orang ini tergolong musafir ataukah mukim? maka manusia laut itu tergolong mukim. Ada suku tertentu yang rumahnya eh, rumahnya di kapal. Ini ada suku tertentu yang rumahnya memang di kapal, itu rumahnya. Itu rumahnya, itu situ istrinya, di situ anaknya, nah. Ya, dia berkeluarga di situ. Ya, ya, suku laut, maka ini statusnya dia mukim. Wajib baginya kewajiban mukim. Gitu ya. Yang namanya musafir, ya, dia di laut ini dan dia tidak bersama istrinya, tidak bersama anaknya. Ada tempat uh, lain, dan itu tempat istri dan anaknya, kemudian dia pulang ke sana di waktu-waktu tertentu, maka dia musafir. No, namun jika dia suku laut, yang ya, dan ini uh, bukan hanya satu dua tapi suku dan di Indonesia ada suku itu di sebagian uh, saya pernah baca berita ada Eh, di suku tertentu di Indonesia yang dia di kapal dan dia di situ dan itu rombongan satu kampung. Ya. sekian puluh kapal itu kemana nanti kemudian kemana balik lagi dan hidupnya di laut. Anak dan istrinya di situ, anak, istri, cucu, menantunya di situ semua. <laughs> Maka dia mukim. Ya, statusnya mukim, macam baginya apa yang kewajiban mukim. Namun jika ya, istri anaknya di satu tempat, kemudian dia jadi uh, ikut di uh, pelayaran, ya, dia kemudian kerja di pelayaran selama enam bulan, kemudian nanti kemudian dia balik lagi, ya, off sebulan atau dua bulan, nanti kemudian safar lagi, maka dia musafir. Bolehkah mencicipi makanan tadi boleh jika diperlukan dengan syarat tidak ditelan. Nah, kereta jam 18.00 sampai tujuan 02.00. Bolehkah baginya jamak takdim maghrib dan isya di jam 18.00 meskipun pada satu dia masih mukim. Boleh jamak, boleh jamak takdim tanpa kosor. Bagi musafir yang singgah, adakah batasan hari berlakunya keringanan boleh jamak baginya? Tadi telah kita sampaikan pendapat syafi'iyah, demikian juga ini katanya pendapat jumhur, jika niat tujuan di sana tinggal itu empat maksimal empat hari tanpa menghitung hari datang dan hari keluar. Kalau Syafi'iyah tidak menghitung hari datang dan tan tidak menghitung hari keluar. Namun cuma di sana. Maksimal empat hari, maka dia masih musafir. Namun jika dia niatnya lebih dari empat hari di sana, begitu datang, dia bukan musafir. Ya, ada teman KKN yang uh, eh, akan KKN di Klaten berencana tidak puasa karena menganggap dirinya musafir. Uh, perlu diketahui bahasanya jika seorang itu pagi dia statusnya mukim. Kemudian dia berangkat safar. Dia ya, berangkat safar. Dia ketika subuh dia mukim. Kemudian ketika berangkat kemudian dia berangkat safar. Jam 8 atau jam 10 atau jam 1 siang dia berangkat safar. Ya. Maka ingdal jumhuril ulama tidak boleh baginya membatalkan puasa. Karena dia bukan musafir. Ya. Dia tidaklah termasuk dalam orang yang boleh uh, membatalkan puasa karena safar. Orang yang boleh membatalkan puasa karena safar itu adalah orang yang menjumpai fajar dalam keadaan dia musafir. Ingda jumhuril fukoha. Ya. Ingda jumhuril fukoha, syafi'iyah dan yang lainnya. Untuk siapa yang subuhnya itu mukim. Kemudian jam 8, jam 10, atau jam 12, dia berangkat safar. Maka dia tidak tidak boleh baginya membatalkan puasanya sampai tenggelam matahari. Dia wajib puasa ya, alasan yang disampaikan oleh Syafi'iyah di sini ter, uh, terkumpul al-mubih wa muhdir yang membolehkan batal puasa dan yang melarang baginya membatalkan puasa. Ya, ya, ada janibul ibahah wa janibul hadar atau uh, dan kaidah fikih mengatakan tidak istama'a al-mubih wal mudhi wal muhdhir ghuliba al-muhdhir jika terkumpul unsur yang melarang dan unsur yang membolehkan, maka dimenangkan unsur yang melarang. Contohnya bagol. Peranaan, hasil perkawinan kuda dengan keledai. Keledai haram, kuda halal. Dikawinkan, punya anak bisa namanya bagol. Maka jika dilihat induknya itu ya, kuda, halal dimakan. Dilihat bahasanya misalnya bapaknya keledai, atau kebalikannya ibunya keledai maka haram dimakan. Bapaknya kuda halal dimakan. Terkumpul pada dirinya unsur yang mengharamkan dan unsur yang menghalalkan. Maka dimenangkan unsur yang mengharamkan sehingga keledai haram dimakan. Nah, orang yang uh, ketika subuh dia mukim maka status mukim mengharamkan dia untuk batal puasa. Ketika jam 8 dia safar, kondisi safar membolehkan dia untuk makan. Kondisi unsur mukim mengharamkan dia untuk makan. Unsur safar membolehkan dia untuk safar. Terkumpul padanya dua hal. Unsur yang membolehkan dan unsur yang <coughs> unsur yang membolehkan dan unsur yang melarang. Kaidah fikih mengatakan dimenangkan unsur yang mengharamkan. Ya, diharamkan ya, maka dimenangkan unsur yang mengharamkan. Jadinya tidak boleh makan. Ya, maka jadinya tidak boleh makan. <clears throat> ini pendapat jumhur uh, eh, fukuhat dalam masalah ini. Meskipun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mungkin nanti insya Allah akan kita, kalau tidak salah nanti akan ada, kita akan singgung dan akan kita bahas lebih lanjut. <clears throat> Ya, kemudian eh, ini yang pertama, eh, respon saya yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kemudian apakah kemudian uh, Jogja Klaten itu safar? Ya, maka ini tentu ditelaah lebih lanjut. Dan seandainya uh, Jogja Klaten itu safar sekalipun, maka jika dia berangkat di sini pagi, dal jumhur tidak boleh baginya batal puasa. Jika orang, seorang sakit keras, dokter berkata ada harapan sembuh lima tahun. Apakah orang ini wajib kodok puasa selama lima tahun tanpa fidyah? Ada harapan sembuh lima tahun, artinya setelah lima tahun tentunya kan? Apakah orang ini wajib kodok? Iya wajib kodok. Namun kapan kodoknya? Setelah selesai proses penyembuhan sakitnya. Bagaimana jika orang tersebut meninggal setelah sembuh satu tahun dan belum sempat membayar semua kodok? Maka waktu satu tahun, itu pada dasarnya kalau dia lima tahun, lima tahun berarti lima bulan, dia punya kesempatan dua belas bulan, pada dasarnya itu cukup untuk uh, semua kodok yang menjadi kewajibannya. Yeah. Maka orang ini uh, ternyata masih punya utang, maka keluarganya wajib memuasakan untuknya atau membayarkan fitiah untuknya. manakah yang lebih utama dilakukan di bulan Ramadan? Tulah Al-Quran, belajar Al-Quran, atau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mengingat terbatasnya waktu. Maka tentu mengajar adalah ibadah muta'adi yang pada dasarnya itu lebih afdal daripada ibadah qasir, ibadah yang manfaatnya cuma untuk diri kita sendiri. Ya, maka insya Allah ini tidak, ini tidak bertentangan. Di satu sisi bisa baca Quran,